إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد <clears throat> ما زلنا في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين Allah subhanahu wa ta'ala tayyib Maha baik tidak memiliki kekurangan apapun Malah, Maka layak balu illa tayyiba Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik Ada menafsirkan dengan khusus pada sadaqah Dan tidak menerima sadaqah kecuali dari harta yang baik Dan sebagian yang lain justru menyatakan lebih am yakni semua yang baik-baik apakah dari sedekah ataupun dari ucapan ataupun dari perbuatan A'am fa Allah taala amara al bima amara bihi mursalin dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi yaitu kulu min tayyibati wa'malu salihah makanlah dari yang baik-baik dan kemudian beramalah dengan amalan yang saleh sampai kita pada ucapan Ibn Rajab Alhamdulillah rahimahullah Wa'alam anna sadaqah bil malil haram taqa' ala wajhain Ketahuilah bahwa sadaqah dengan harta yang haram itu bisa terjadi dengan dua sisi. Yang pertama, ahaduhuma an yatasaddaq bihi al-kha'in Awil ghasib wa nahwihima an nafsih. Bentuk pertama, orang yang bersadaqah dalam keadaan dia berkhianat. Milik orang lain, titipan, disodakohkan oleh dia. Pengkhianat berarti dia. Mengkhianati titipan orang lain, kemudian dia bersodakoh. Atau al-ghasib. Al-ghasib, orang yang merampas milik orang lain, kemudian disodakohkan. Wanahwihi ma an nafsihi. Dan lain yang sejenisnya an nafsihi dan sodakohnya atas dirinya bukan atas nama si pemilik. Ya. Bukan ada orang titip pada kamu, kemudian kamu menyodakohkannya atas nama orang yang nitip tadi. Ya. Nih, si fulan sodakoh sama kamu. Padahal nggak disuruh. Itu sudah sudah salah. Ya. Ini lebih daripada itu. Dia bersodakoh atas nama dirinya. Nih saya sodakoh. Ya. Sekian. Padahal itu titipan orang lain. Ya. Atau itu adalah rampasan dari orang lain. Ya. Fahadahu al murad minal hadhil ahadith maka inilah yang dimaukan dalam hadis-hadis yang dikatakan Inna Allah Ta'ib, la yakbalu illa ta'iban. Allah Ta'ib dan tidak menerima sedekah kecuali yang ta'ib. Adapun yang tidak ta'ib, maka tidak diterima. Maka dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sedekah tidak diterima adalah sedekah yang demikian. Sedekah min gulul misalnya. La Allah sedekah min gulul. Allah tidak menerima sedekah dari hasil mencuri pampasan perang. Itu menunjukkan bahwa sodako tersebut tidak tayyib. Kenapa tidak tayyib? Karena dia menyodakokan sesuatu yang dia rampas dengan zalim, sesuatu yang dia ambil tanpa hak. Bima'na, Anahu la yu'jar alih. Apa maknanya tidak diterima? Tidak diterima yakni tidak mendapatkan pahala. Bal ya'sam bitasarrufihi, bahkan dia berdosa karena kelakuannya dalam harta orang lain tanpa izinnya. Wala yasulil malik bidzalika ajrun dan si pemilik pun tidak mendapatkan pahala. Orang titip kepada kamu uang 10 juta. Kamu sedekahkan ini untuk bantuan masjid. Maka kamu tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapat dosa karena memperlakukan harta orang lain tanpa izinnya dan orang yang titip pun tidak dapat pahala. Kenapa kira-kira? Apa kesalahan orang yang pertama? Bukan salah. Tetapi laisalahu niyatun. Tidak memiliki niat. Wala irada Dan tidak memiliki irada. Sedangkan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Orang yang pertama tidak tahu menau, tahunya titip sama si bulan. Kok tiba-tiba disodakohkan? Mungkin dia tahu pun akan kaget. Hah? Semuanya disedekahkan untuk masjid. Maka dia tidak memiliki niat wala irada. Sehingga dikatakan la yu'jar alaih orang yang berbuatnya yang berkhianat tadi pun tidak dapat pahala bal ya'sam bahkan berdosa fi mali ghairihi karena dia yatasarraf fi mali ghairihi memperlakukan harta orang lain tanpa izin wala yahsul lil malik bidzalika ajrun demikian pula pemiliknya yang titip tadi juga tidak mendapatkan pahala li'adami qasdihi wa niyatihi karena dia tidak memiliki niat dan keinginan. Qasad adalah keinginan, niat adalah niat. Kada qala jama'atun minal ulama. Demikianlah dikatakan oleh segolongan dari para ulama. Di antaranya Ibnu Aqil dari ashabina, dari sahabat-sahabat kami dari para ulama. Wa fi kitab Abdul Razzaq dari riwayat Zaid ibn al-Akhnas al-Khuzai bahwa dia pernah ditanya bahwa dia pernah bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib Qala wajadtu luqatatan. Dia bertanya kepada Sa'id ibn Musayyib, seorang alim dan ulama, ma'ruf. Wajadtu luqatat. Aku mendapatkan luqatah, mendapatkan barang temuan. Apa atasaddaq biha? Apakah boleh aku bersodakoh dengan harta temuan tadi? Qala la tu'jar anta wala sahibuha. Kalau engkau sodakohkan, engkau nggak dapat pahala dan pemiliknya juga nggak dapat pahala. Dan jangan dianggap kalau disodakohkan, insya Allah pemiliknya akan dapat pahala. Tidak ketemu, tapi dapat pahala. Sehingga nganterkan lewat dunia dan nganterkan lewat akhirat. Lewat dunia nggak tahu siapa pemiliknya. Udah lewat akhirat aja nganterkannya, sodakohkan supaya dia dapat pahala. Kata Ibnu Musayyib, la tu'jar anta wala sahibuha. Kamu nggak dapat pahala, Orang yang kehilangannya pun tidak berpahala. Dan sudah jawab tadi kenapa? Orang yang kehilangannya tidak berpahala. Laisalahu niyatun wala qasdun. Tidak punya niat, tidak punya qasd. Wala'alla muraduhu idha tasaddaq biha qabla ta'rifiha al-wajib. Bisa jadi itu yang dimaksud oleh Ibn Musayyib adalah ketika dia bersedekah sebelum melakukan kewajibannya. Apa kewajibannya? Ta'rif al-wajib. Ta'rif mengumumkan kalau sudah diumumkan satu tahun, <laughs> tidak ada pemiliknya, ketika dia sudah kan dia dapat pahala. Kenapa? Karena kalau sudah diumumkan, sudah melakukan yang wajib, tidak ada yang mengakuinya, maka itu adalah haknya, hak dia yang menemukannya. Baik, walau akadah sultan atau nuwabihi, kalau diambil oleh penguasa atau wakil-wakil dari penguasa. Ini para pemerintah. Diambil dari baitil mal, ma dan kemudian penguasa ini mengambil dari baitul mal apa yang bukan haknya. Fatasaddaqu minhu au a'taqa. Kemudian dia sedekah atau memerdekakan budak. Au bana bihi masjidan atau membangun masjid dan lainnya. Mimma yantafi' bihin nas atau membangun apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Bagaimana hukumnya? Ini kasus kedua sekarang. Kalau tadi orang menemukan barang disedekahkan. Allah tidak menerima karena Allah menerima yang tayyib. Kalau dia belum melakukan yang wajibnya, mengumumkan, maka dia melakukan sesuatu yang tidak baik, berarti dia tasarruf ala mali ghairihi, maka dia tidak mendapatkan pahala dengan sedekahnya. Tayyib. Sekarang kasus kedua, sultan, penguasa, mengambil harta dari, dari Baitul Mal yang bukan haknya. Kemudian dia sedekah eh, dengan harta yang diambil dari Baitul Mal atau dia memerdekakan budak, atau dia bangun masjid dan lain-lainnya, atau bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi manusia. Bagaimana hukumnya? Falman qulu an Ibn Umar. Apa yang dinukil dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, annahu kal ghasib idha tasaddaqa bima ghasabahu. Hukumnya dia seperti orang yang merampas harta kemudian sedekah dengan hasil rampasannya. Tentunya layak balallah. Allah tidak menerima. Kadzalika qala li Abdullah bin Amir Amir Amir al-Basrah. Demikian pula dikatakan kepada Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah gubernur Basrah. Tapi dia saleh. Berilmu. Kana nas qad ijtama'u indahu fi hali mautihi. Manusia berkumpul di sisi gubernur tersebut Abdullah bin Tahir. Hum yuthnuna alaihi bibirrihi wa ihsanihi. Semuanya menyanjungnya, memujinya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa Ibnu Umar sakit. Sedangkan Ibnu Umar yang hadir di situ pula diam. Tidak berbicara. Fatalaba minhu an yatakallam sampai dimohon untuk berbicara. Farawalahul hadis. Maka dia berbicara dengan meriwayatkan hadis. Apa riwayat hadisnya? La yaqbalullahu sadaqatan min gulul Allah tidak menerima sedekah dari hasil rampasan atau dari hasil mencuri pembahasan perang. Pemakalah wa kunta ala Basrah dan engkau pernah memimpin Basrah, pernah menguasai atau menjadi gubernur Basrah. Ini hendaklah engkau introspeksi dan istighfar atas apa yang kau pernah lakukan, kalau pernah, bahwa sesungguhnya orang yang membangun kebaikan-kebaikan, sodakoh dengan kebaikan-kebaikan, kalau dari hasil gulul, Hasil mencuri pampasan perang tidak diterima oleh Allah Taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penguasa yang mengambil harta dari Baitul Mal artinya mencuri Baitul Mal. Sedangkan Baitul Mal adalah harta dari pampasan perang, dari zakatnya manusia. Maka hukumnya sama. Dia mengambil harta yang bukan haknya. Kalau disodakokan, maka termasuk terkena hadis Nabi la yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari hasil pampasan. Uh, <laughs> dari hasil uh, mencuri hasil pampasan. Hadatsana Abdurrahman bin Ziyad dari Abi Malih. Uh, Asad ibn Musa <laughs> dalam kitab Al-Wara' hadatsana Fudail bin Iyad an Mansur an Tamim ibn Salamah. <laughs> Dia berkata, qala Ibn Amir li Abdullah bin Umar Berkata Ibnu Amir, Ibnu Amir gubernur tadi, Abdullah Ibnu Amir. Dia berkata kepada Abdullah Ibnu Umar, "Ara'aita hadzal iqab allati nusah, nusahhiluha wal uyun allati nufajjiruha?" Bagaimana pendapatmu dengan bukit-bukit yang terjal yang aku ratakan buat pejalan kaki? Dan uyun, mata air-mata air, nufajjiruha yang kami gali untuk kaum muslimin, untuk manusia. Alana fiha ajrun, apakah kami mendapatkan pahala? Tanya kepada Ibnu Umar, gubernur ini, bahwa dia sudah beramal dengan amalan soleh. Apa itu? Membikin jalan, yakni iqab itu e, bukit-bukit terjal diratakan, dihaluskan untuk pejalan kaki supaya kaum muslimin bisa lewat dengan mudah. Waruyun, mata-mata air, sumur-sumur yang kami gali untuk kaum muslimin. Bukankah kami mendapatkan pahala dengan itu? Apa jawaban Ibnu Umar? Ya. Ama alimta anna khabithan la yukafir khabithan qat. Tidakkah kau tahu bahwa yang jelek tidak bisa menghapuskan kejelekan sama sekali. Yang jelek tidak bisa menghapuskan kejelekan. Dalam Quran dan Sunnah selalu disebutkan bahwa al-hasanat yudhibna sayyat. Yang baik-baik akan menghilangkan yang jelek-jelek. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan atbi'is sayyi'atal hasanata tanhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan. Berarti yang menghapuskan kejelekan adalah kebaikan-kebaikan. Maka kata Ibn Umar, ara ara'aita anna khabithan la yukaffir khabithan. Tidakkah kau lihat bahwa yang jelek nggak bisa menghapuskan kejelekan? Tapi apa maksudnya? Kamu membangun jalan tadi. Kamu menggali sumur-sumur tadi, uangnya dari siapa? Uangmu atau uang hasil kezaliman mengambil harta baitul mal yang bukan hakmu? Kalau itu adalah yang bukan hakmu, berarti kejelekan. Layak balullah illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Demikian pula dalam riwayat berikutnya dari Abdurrahman ibn Ziyad dari Abi Malih dari Maimun ibn Mihran qala qala Ibnu Umar Berkata Ibnu Umar kepada Ibnu Amir. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kepada Ibnu Amir rahimahullah, Kala sa'alahu 'anil adqi. Dia bertanya tentang apa yang dia merdekakan dari budak. Dijawab oleh Ibnu Umar, "Mithluka mithlu rajulin saraka ibila hajjin thumma jahada biha." Permisalanmu memerdekakan budak. Itu seperti permisalan seseorang yang mencuri unta dari pemasan perang, uh, unta dari orang haji, ini orang haji kan korban, <laughs> mengirimkan untanya, kambingnya, kemudian kamu curi untanya. Kemudian kamu berjihad fisabilillah dengan unta curian tadi. <laughs> Fandur hal yakbal minhu, maka perhatikanlah apakah Allah akan menerima jihadmu dari unta yang kamu curi dari zakat dari untanya orang-orang haji Demikian pula kamu memerdekakan budak, uangnya kamu ambil yang bukan hakmu dari Baitul Mal. Enam, nasallahu taufiq wal afiyah. Kita terlanjutkan insyaallah pada kali mendatang Baitullah taala. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.